utia didatangkan an-nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin seorang laki-laki didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki qad syariba khamron telah meminum minuman keras syariba khamran qala Nabi Muhammad bersabda idribuh pukul dia dihukum dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat Qala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah faminna ada di antara kami adzharibu dharibu biyadi yang mukul dengan tangannya plok wadh-dharibu bina'li ada yang pakai sandalnya wadh bi bithabihi ada yang sabet sabet dengan bajunya falamman sorofa tatkala selesai dan pergi orang itu qala ba'dul qaumi sebagian kaum sebagian dari kita itu berkata ahzakallah semoga Allah menghinakanmu Qala Nabi Muhammad bersabda, "La taqulu hakada." Enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu ala syai' syaitan. Jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata keramanya Nabi SAW untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahu Bukhari, hadis dibatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeru nyuruh pukul dia setelah mereka memukuli kemudian orang itu pergi orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan ahzakallah semoga menghinakan kau wahai pemabuk Nabi marah Nabi tidak senang dengan cara semacam itu kalau engkau hinakan seperti itu engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah pertama apa? dia akan putus asa merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu ayo kata kau hinakan dia sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya semakin semakin semakin senang mereka mabuk satu yang kedua itu kan doa jelek doamu itu doa jelek kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek kenapa ada kau duga nggak mau doakan Allah semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan akhzakallah ini terma pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan awas jangan dihinakan dia kalau kita menghinakannya, ketahuilah bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghin Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada. Wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama, ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan menggantarkanmu untuk terangkat derajatmu jadi tidak ada ulama menghinakan tidak usah khawatir anda apa perampok pemabuk pezina sekalipun datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaan kemarin sudah disebutkan seorang perempuan yang berzina seorang budak perempuan berzina sekali suruh cambuk kedua cambuk ketiga cambuk setelah itu apa Nabi Muhammad mengatakan wala yusarrif alaiha tidak boleh dihinakan sudahlah Pukul itu sudah penghinaan luar biasa. Jangan dicaci dengan lidahmu. Maka hati-hati jika Anda melihat orang sebusuk apapun, sejelek apapun, jangan sampai uh, latah lidahmu untuk menghinakannya, untuk mengoloknya karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi doakanlah dengan doa-doa yang baik-baik.